Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa tabarakallahu min ilahin karim Basyaratna ayatuh fi dhikril hakim Bibisharah laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سادتنا الكرماء para habaib, para ulama wabil khusus semua yang hadir di dalam majelis dan di dalam masjid yang penuh dengan berkah ini ingkang mugi-mugi sareng-sareng kita binaringan rahmatipun Allah sesarengan binaringan hidayah inayah taufik saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah <clears throat> menghadapi zaman Engkang kados mekaten niki tentu yang perlu kita gunakan adalah solusi-solusi yang pernah ditawarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, putra wayah kita sedaya supados gugu datang Allah soho kanjeng Nabi Muhammad karena tiada lain apa yang dibawa Rasulullah pasti visi dan misinya membawa rahmat wa kullu ma ata rasulu fahaqquhu taslimu wal harus kita berserah dan harus kita terima apapun itu secara mutlak. Karena Rasulullah itu disebutkan oleh Al Habib Ali hawin liwasfil kamalil mutlak wal husni tammi wazid. Bahwa Rasulullah itu pada dirinya ada kamal mutlak, ada kesempurnaan yang mutlak yang tidak perlu tambahan catatan apapun. Bahwa diri Rasulullah adalah membawa kesempurnaan itu. Dan Rasulullah membawa husnul tam, kebaikan yang sempurna. Yang tidak lagi kita perlu menambah catatan, menambah kalau ini harusnya ditambah ini. Sudah sempurna. Maka tinggal kita memposisikan Bagaimana kalau kita mengikuti diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan ngincipi kamal al mutlak wal husnitam yang memang itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Al Imam Al Arif Billah Syekh Amin Qutbi mengatakan untuk memberikan pujian tertentu terhadap malam Isnin di mana Rasulullah dilahirkan, ya Lailatul Isnin anti miftahus sana. Kullu layalil bidhi laha nasabun ilaik. Wahai malam Senin, engkau ini adalah kuncinya sana pengalem buwono. Semua hal yang perlu, yang patut, yang pantas mendapat pujian itu kuncinya Rasulullah SAW. Bukan hanya malam itu menjadi kunci bagi seluruh malam-malam yang terpuji yang lain, tapi seluruh pujian itu memang kuncinya adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten River? Kita punya anak. Mungkin sudah punya istri wong sudah punya anak ya wajib ya. Kita punya macam-macam, kita punya dulur, kita punya temen. Semua dari mereka itu kita akan mengatakan kita memuji mereka kalau mereka membawa sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita temukan sesuatu pada mereka yang menjadi kunci yang membuka seluruh makna pujian yang patut kita puji kepada mereka yaitu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita bisa memuji mereka oh anakku APE, APE mesti ada hubungannya karo Kanjeng Nabi nek ditimbali nang dalem nek nyawang wong tuane binadrotir rahmah membawa penglihatan yang rohmah, yang welas asih. Nang aku kok gegerku kesel nang. Mbok turung pijetono, mbok tulung aku edak-edak ono utawa pripun. Tentu karena ini membawa makna puter ya keterpujian dari sisi Rasulullah saw anak itu akan mengatakan sami'na. Nggih. Siap. Lalu kita mengatakan, "Oh anakku apike." Apik karena siapa? Karena meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya akan menyampaikan hal yang menjadi solusi untuk menghadapi akhir zaman seperti ini yang pernah diatur ke, disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dawuhake wonten teng Hadis sahih beliau mengatakan ber, ber, ber, bersabda bahwa satakunu min ba'di asarah wa umurun tungkirunaha. Sudah kita apal mungkin dalil niki. Tapi insya Allah secara imbisat kita akan menyampaikan apa yang perlu kita apa yang perlu kita pahami dari dawuhipun Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan setelah wafatku nanti dunia iki bakal ngalami perkara loro. Yang pertama asaroh di mana tiang niku pun mikirno karepe dewi dewi Bahasane Inggris egois. Bahasane Jepang dereng nate kerungu tadi ya wis. Bangsa egois. Pejabat egois. Suami egois. Tapi nek dipikir-pikir pejabat iku ya kaya-kaya ya ora salah. Kaya-kaya nek dipikir cara bahasane. Mereka adalah wakil rakyat. Mau, oh, jadi umpama ono rakyat oleh bantuan terus ditompo wonge dhewe kan dia mewakili. Jadi ya. Halo halo. Jadi nek kita mengatakan, "Wah, oh, wakil rakyat ini menerima bantuan banyak tidak diberikan pada yang lain." Nah, aku makili ya. <laughs> Daripada tak dono aku dhewe wis iso. Lah kan ngoten. Niki ngapunten niki mboten nyindir, mboten ya gur ngantemi nah, ngoten diumpamono wakil rakyat yang mewakili bantuan-bantuan rakyat untuk dinikmati dia memfungsikan fungsi tugasnya yaitu menjadi wakil rakyat untuk menikmati bantuan lho jane ya ora salah jane ini ya perlu diantemi kan ngoten lah kaitannya tentang asaroh tadi atau orang berpikir karpe dewi sing penting aku liane terserah kono kono kono aku aku akhirnya hidupnya berlomba-lomba untuk nuruti kekarepane dewi-dewi karena apa ingin puas secara pribadi walaupun dalam bahasa dalam bahasa konsep batin seseorang manusia orang mungkin menuso tanpa berbagi dia merasa puas tidak mungkin Nek ra ngandel cobanen. Sampeyan duwe dhuwit kumpulno sak kentirmu wis. Walah wis omah tingkat rolas tengah. Dhuwur pisan WC umum. Omah maneh iki. jerone dikebaki sak remuke wis sembarang wonten. Maaf sewu nyon ngapunten tanpa berbagi. Sesungguhnya kita telah menutup kemungkinan daripada makna kenapa Allah menitipkan dunia ini kepada seseorang. Selain itu juga fitnah, tetapi sebenarnya di dalamnya ada beberapa khasiat yang secara khusus akan diterima oleh orang-orang yang memiliki dunia itu. Apa itu diantaranya? Ketika dia bisa berbagi dengan orang lain apalagi kepada guru, kepada orang tua, kepada sedulur. Rasane aweh niku luweh enak ketimbang sing diwehi. Ya mugi-mugi mawon kita saged memahami, saged nglakoni Allahumma. Halo halo Allahumma. Amin. Kita pernah sering bahkan mendengar dari kalamnya Habib Syekh dari guru-guru beliau nek gawe omah iku pintune sing akeh nah, agar ventilasi udaranya itu bisa lan lancar jadi kalau rumah kita malah dibuntoni tidak ada pintu banyak umpama ya ditutup kabeh maka sebenarnya sing kempis-kempis sing mumet iku sing ya sing ngoten niku saged dipahami piyambak-piyambak apa yodulmu ya, ha wis padha-padha durung tau sugih ya wis ngandel wae wis halo halo halo halo Sakit dipahami nggih? Nah, itu adalah amrun khususi perkara yang khusus sebenarnya dimiliki oleh dunia itu sendiri. Selajengipun perkara yang melanda di zaman akhir adalah perkara yang akan melanda umat ini setelah Rasulullah wafat adalah perkara yang mungkar akan merajalela apa to sing mungkar nek bahasa Jawane perkara yang diingkari ono anak dibunuh orang tua. Kalau kita dengar suara ben, apa berita seperti itu, ya Allah tegelmen. Nah, kata-kata yang mengandung tegelmen itulah kemungkaran. Ono wong ngombe arak sak botole, ah ben iku oh, tegelmen kok sak botole <laughs> kan ngoten niku. Ya arake ya wis tegelmen apa meneh sak botol, sak botole. Nah, bon. Hal-hal tersebut tentu sudah kita pahami sakniki pun kuatah sudah roto bahasane amal balwa sampun komplit balae. Sing jenenge egois itu sudah mulai wong dhuwur ngantek pol ngisor dari mulai jabatan dunia ngantek jabatan sing kambon ukhrawi iku katut katutno asaroh kabeh kiai ora waras kathah mungkin termasuk kula niki aku nek diundang kiai guys kula ya pripun nek diundang ustad ya pripun kadang kala niku apa ya diundang ustad itu ya patut wong kaya kula ngeten sing paling enake kiai selamat ya lho wah bolak-balik kok tibone selamat ngono halo halo saged dipahami nggih jadi jabatan apapun, kondisi apapun sudah saling egois satu dan yang lainnya. Setelah itu para sahabat matur, "Wa madza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang panjenengan kasih solusi untuk menghadapi dua hal tadi? Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin menghadapi dua hal itu lalu selamat yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Segala hak yang wajib kalian bayar, kalian berikan, harus kalian bayar. Harus kalian berikan. Setelah itu watas alunallah Alladilaku lakum. Mintalah kepada Allah setelah kamu tugas kamu selesai, hak yang wajib kamu bayar Anda bayar, kamu berikan Anda berikan. Wes, nek empun niku Lalu mintalah kepada Allah hal yang patut kamu terima. Lah kaitane mekaten niki niki mangke rodok panjang ngomong ke hak sing wajib kita bayar. Karena kalau diangen-angen ini bahasanya ketingale ya sedelok tu adunal haqqo alladzi alaikum namung cekak. Tapi hak yang wajib kita bayar niki ya Allah, terutama kepada Allah kepada Rasulullah, kepada para ahlu baiti Rasulullah, kepada para pewaris Rasulullah, para ulama wal aulia wasalihin, terutama kepada minal ulama yang mereka itu termasuk guru kita. Termasuk orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, mereka memiliki hak yang intinya untuk membayar hak itu harus kita tahu satu demi satu sehingga kaitannya untuk membayar hak itu ada kemungkinan untuk kita bisa membayarnya karena sudah tahu. Lah nopo niku? Yang pertama kita harus membayar haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa kebaikan Allah sehingga kita harus membayar hak beliau, haknya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah nek wis urusan kenapa Allah memiliki hak yang wajib kita bayar karena kebaikannya Allah itu sangat tidak mungkin kita hitung yang diantaranya adalah kita diwujudkan sebagai manusia dilahirkan dari perut seorang ibu kita yang dulunya tidak tahu apa-apa, tapi walaupun tidak tahu apa-apa, Allah memberikan dalam wujud rahmah, rahmannya kepada hamba-hambanya. Walaupun kita tidak tahu apa-apa, kita cukup menangis, ibu kita datang membawa air. Kita cukup menangis, popok kita digantikan. Cukup kita menangis, Oh berarti mungkin di antara tubuh kita ada yang tidak nyaman lalu dibawa ke sana kemari, tidak tahu. spekulasi, wes iki anu iki, pertama kali goreng tukang pijet sik. Gek-gek engko ana sing ketekuk. Tukang pijete isih nangis meneh, gek-gek gek-gek. Spekulasi hanya untuk apa? Sebagai wujud kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Pak, apa pentingnya kita diwujudkan sebagai manusia sehingga kita martonun sama Allah membayar haknya Allah? Jawabannya sederhana. Segala kenikmatan yang akan kita bayangkan kita memilikinya atau yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zahiran wa batinan, hissian au ma'nawiyan Dunyo ngantek akhirat syaratnya kula sampean kudu wujud sik nek kula sampean iki ora wujud ora usah ngangen-ngangen surga ora wujud kok jenengan arep mikir nikmat sing model apa mawon syaratnya harus u halo halo bu wujud muga-muga sing nyaut utange lunas ngene mawon nah. Nah, setelah kita sadar bahwa Allah terlampau baik kepada kita, maka Allah memiliki hak yang harus kita bayar. Kita harus berterima kasih sama Allah. Apa itu? Ada tiga hal yang pokok. Yang pertama, haknya Allah adalah anta'rifahu bisifatihil kamaliyah. Yang pertama kita harus kenal Allah dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang Allah miliki. Karena pada dasarnya begini, kalau kita ingin martonuun kepada seseorang, tentu kita harus tahu siapa dia. Kita tahu-taunya ada makanan enak di rumah kita dikasih snack. Kita tanya, "Iki sapa sing aweh?" Muhammad. Nah, tentu kita harus tahu Muhammad yang mana. Oh itu loh Muhammad yang itu baru hatine lega. Berarti suatu ketika saya mau marto nuwun ya metuki Muhammad sing iku mau. Nah untuk kepada Allah ya harus lebih detail. Jangan sampai kita mengatakan terima kasih ya Allah terus ditakoni. Kowe kok marto nuwun karo Allah? Allah ki piye to? Anu lemu, gede, bunder, nah, wae ijo. Lah lah iku ya buta ijo. Salah. Kalau salah kepengertian kita tentang beliau, maka kita salah untuk meletakkan haknya. Kita akan salah untuk meletakkan martonuun kita kepada Allah Subhanahu Maka kenalkanlah Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun bil khalq lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy wa qadir muridun alimun bikulli syai. Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantalzimu. Sak terusipun yang mulai kecil bocah diapalke. Allah niku wujud. Allah memiliki sifat begini-begini mukhalif lil hawadis. Jadi Allah tidak seperti apa-apa karena yang Anda lihat, yang kita tahu, yang kita pikir itu semua hawadis. Semua yang kita terima di batin kita, kangen-angen kita ini kok ketemu maka itu namanya hawadis. Allah tidak seperti itu. Maka Habib, uh, Imam Abu Bakar Siddiq mengatakan al ajuzu an idroki idrokut. Kalau sudah mengatakan Allah ku piye ta? Mbah ora mudeng aku ora Lah iku berarti wis menemukan Allah. Tapi nek wis ngarani kira-kira Gusti Allah ya kudune bunder iki. Wah nek kotak ya ora pas. Nek glinding angel lah malah ora penak. Nah, ini maaf saya berarti kita harus komplit mengenal al Allah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistihkon. Itu catatannya. Yang kedua, yang harus kita bayar kepada Allah sebagai haknya Allah yang wajib bagi kita Lalu setelah kita menjalankan membayar hak tadi, kita patut meminta sesuatu yang untuk untuk kita kepada Allah sebagai solusi menghadapi zaman seperti ini. Yang kedua adalah apa? Al-hirsus syadid fi ta'atihi ta'ala. Kudu semangat yang kuat luar biasa dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa kalau kita merasa semangat taat kita, maka itu alamat kita membayar haknya Allah. Hayya sholat Hatiku kecantol. Adan. Aku alhamdulillah kurung adan. Aku harap melakukan sholat ibadah Iya lah, ini alamat nih. Tapi nek ya Allah wis adan toh jam piro iki ha perlu diuntali baikon sak botole lah saged dipahami nggih dadi yang tiyang sing kados ngoten niku jenenge durung bayar hake Gusti Allah oke yang ketiga yang wajib kita bayar haknya Allah eh, haknya apa yang wajib bagi kita adalah tidak i'tiqadan jaziman bi annal khaira kullahu minallah fima yahtaruhu Allahu laka la fima tahtaruhu anta li nafsika kula jenengan kudu duwe keyakinan yakin sak yakin yakine bahwa semua yang dikatakan sebagai kebaikan itu bermula dari apa yang Allah pilih untuk kita. Tidak bermula dari apa yang kita pilih untuk diri kita. Jadi kalau kita sudah seleh seperti itu, maka kita dianggap sudah membayar hak Gusti. Eh, hak hak Gusti. Ah, terus ngeten iki. Wah, ustate sik ya sing nampa wedang ya. Lah, aku kok kari. Ya umpamane, umpamane, umpamane yakini mawon bahwa sing apik ya kudune ngono. Kok ora apik ngono piye wong kene ngecopres ya kudune diwedangi sik. Lah sampean longak longokno ya wedange ya kudu telat ngoten lho maksud iki. Halo halo saged dipahami nggih. Wis pokok apa mawon iki barang-barang gocekan yang serius pun sama. Ada satu orang yang sering ngomong sama saya, Pak, Kula niku usahane kok mumet wae, Pak. Lho maksudnya piye? Anda memproduksi mumet ngono? Ya mboten, Pak. Kula niku usaha ingon lele dipangani ula. Ngingu bebek dicolongi Rumah Rumangsaku ki ora ana sing pas ngono lho, Pak. Rasane iki kok pengennya anggur oleh talok udeng mudeng talok nih pengennya imangan kebuli oleh-oleh sego goreng lah kok kaya rai iso pas karo karep jawabannya sederhana nek kita kerso husnudon karo gusi Allah sebenarnya wong iman otak gotak e gatuk kok angel sehingga gur gotak gathik ora sida gathuk angger gotak dadine gathik wis ngupol ora tau li gathuk tau itu sebenarnya sarana untuk menjaga iman kita kepada Allah Lu kok iso ngono iya titeni mawon nah titeni mawon iki lepas karo wong sing imane kuat lho tiange gue tak gathekno. Iki engko dadi ngene, metune semene. Lah tenan to. Iki nek lah tenan to. Iki nek lale-lale terus. Paling tidak yang perlu kita khawatiri, dia akan menganggap bahwa pikirannya selalu benar. Dua, dia akan mengandalkan pemikiran itu sendiri. Sedangkan Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Wa yarzuquhu min haitsu la Janji kepada orang yang bertakwa itu min sulayah la jadi Dadi sing enak nih wong takwa nih ora usah gotak neng ning jujuk gathuk. Ning temandang gotak-gatik ora situ gathuk. Ini malah ape? sebab atine iki dadi aman mengko. Dadi akhire iku butuhe ring Gusti Allah iki kuat banget. Gusti kula niki kawula sing apes Gusti alah. Alang Gusti kula niki ikhtiar niki nggih namung nuduhno nek kula niki butuh kalih jenengan Gusti alah Gusti kula. Nek wis ngono niku gara-gara napa? Angger gotak-gatik ora tau gathuk. Tapi nek gotak-gatik gathuk wae nglirik wong dadi lamar nikah. Wah. Wah, dadi, dadi, mangen-mangene nikah meneh. Ah. Lali karo pengirani saya. Sakit dipahami ya. Husnudan mawon bi annal khaira fima Allahu laka. Allah yang milih, bukan pilihan Anda itu yang baik. Kalau kita milih lalu dituruti sama Allah, justru kudu mikir. Aku milih kok keturutan ya. Gak gak iki malah Engko malah iki kok kegolong pilihanku. Sedangkan kebaikan itu harusnya pilihannya Allah. Walaupun ora kudu ngono, ora kudu saklek kaya ngono. Ning niki bagian kanggo no husnudzon marang Gusti Allah. Mumet napa mudeng niki? Nah, muga-muga ya setengah mumet, setengah mudeng ngono. Kula dhewe ngomong iki malah mumet kok. Halo. Salajengipun Ya alhamdulillah masih lama. <laughs> Selajengi pun itu hak yang wajib kita bayar kepada Allah. Yang kedua, hak yang wajib kita bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali. Diterangkan dalam kitab Niat karya Al Habib Saat Asgaf saya pernah dapat dari teman saya, wong saya juga belum pernah ketemu beliau. Beliau baru saja meninggal sekitar tahun ya baru-baru saja lah Ditulis di situ ketika niat khuduru majlisil maulid. Niat hadir ke majelis maulid. Itu diantara aja poin yang saya anggap ini ada korelasinya. Loh sampean korelasi ya orang muda nih jadi aku dewi ya mumet kok. Ada hubungannya dengan bayar kan Kanjeng Nabi. Apa? Bahwa datang hadir ke majelis maulid adalah bagian dari membayar hak yang wajib kita bayarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah Anda menemukan apa yang saya sampaikan dari Habib saat as itu tadi. Tapi kalau pribadi saya. Memang kita harus ngetok. No, butuh kita datangi majelis maulid. Yang sebesar apapun sebagai wujud kita membayar haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan nopo niki kalau saya mengambil makna kaitannya adalah hanya Rasulullah lah yang patut dibesarkan namanya hanya Rasulullah lah yang wajib dikenalkan siapa beliau sejalan dengan sekarang ini zaman yang sudah ngawur. Hanya untuk mengenal ke satu wanita. Yang disebut sebagai Miss Universe. Seluruh televisi dari mulai Indonesia dan seluruh dunia menayangkan hal itu. Adakah Rasul pernah ditayangkan sampai ke maka just kita sebagai umat Islam harus merasa berontak Menek gur wedok siji, durung karuan waras. Malah mungkin ora waras. Halo halo. Ini saja no kayak gini. Maka yang patut no. ya itu Rasulullah. Maka kita datang adalah sebagai wujud kepedulian kita karena yang punya hak untuk dibicarakan hanya Rasulullah. Yang punya hak untuk diketok no hanya Rasulullah. Yang punya hak untuk digedek-gedek no hanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu fatwa dari Al-Imam Husain Muhammad Mahluf salah satu mufti dari Mesir mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya mengadakan maulid wajib nang akhir zaman. Lho kok iso wajib hubungannya karo apa? Wajibe sebab sing iso nandingi acara ngawur-ngawuran ya gur maulid tok. Oh, apa nggonku ora ana acara ngawur kok. Mungkin kula niku prapatan ya ora pernah nekakno orkes. Buka sitik jos. Ya ora tahu, ora tahu. Halo, halo. Ora ono Pak. Desa kula ora ono, ora tau nekakno acara edan-edan. Ora ono. Nek nok njaba omah, nok jero omah tiap hari. Apakah Anda mengatakan bahwa madorot yang ditimbulkan oleh televisi yang edan-edanan itu lebih ringan dibandingkan nekakno apa orkes di Prapatan? Kalau boleh jujur. Kalau kita nonton orang nonton orkes, sering ada satu daerah yang kalau kita lewat di situ kan saking banyaknya yang nonton akhirnya dalan ketutup. Saya angen-angen. Ketika mobil masuk lalu dia mereka terus ngadep terus wuh, merasa diganggu ya tadi. Artinya apa? Kalau masih tontonan di luar rumah, itu ada kemungkinan untuk ada waktu jedanya. Tapi kalau sudah di rumah sendiri, televisinya sendiri, mandengi saoyot-oyote dingeti. Puan telengi nu khusuke sak bol-bole. Nganti ora bekat, masalah. Nggih napa Berarti kalau kita mengatakan Maulid di tempat kami tidak usah Pak, wong tidak ada acara edan-edanan, nok perapatane ora pati ono. tapi yang lebih khusus wetotur Ono. Dan itu meracuni kita semua. Sedangkan yang patut kita khusyuknya, kita pandang, kita angen-angen, kita temu nok rasa kita masukkan dalam seluruh pintu-pintu hati kita kuping kudu kelebon pripat kudu kelebon idrokiah hisiah kita kudu kelebon kabeh lalu menyatu memadu menjadi sebuah makna cinta karena cinta itu adalah asar dari pengenalan labet dan apa bekas dari pengenalan yang selama ini kita lakukan baik dari pola pikir baik dari kita melihat baik kita mendengar terus lalu mendekat memasuki renung-renung hati kita lalu manggon di situ itulah makna cinta maka kita perlu ke majelis solawat karena di majelis solawat kuping kita dileboni solawat mata kita di, memandang bentuk daripada pemimpin solawatnya atau acaranya lalu kita semuanya hi, napa, panca indera kita ketutup kape karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelumpuk mlebu nang jerone ati manggon nok kono. Pengen napa mboten? Pengen napa mboten? Alhamdulillah. Nek rasa pengen ngono wis termasuk sudah sehat walafiat lah. Kita lihat Insya Allah, Saya tadi saya tuh rumahnya tidak begitu jauh dari eh, pasar Kliwot. Tapi yang sudah sampai di sini justru malah orang-orang Pasuruan orang-orang Sumatera. Tonggo desa malah durung tekan ya Allah. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Maka saya malam ini ikut derek. Muga-muga sing hadir niki ana sing adoh-adoh nggih. Muga-muga katut didongakno, muga-muga saged waras kaya jenengan niku. Nah, sing ngamini kok tenanan apa ya aku ra waras tenan ngono apa <laughs> Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Nah, pun yang perlu kita sampaikan tentang Rasulullah. Bagaimana cara kita membayar haknya Rasulullah? Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih salam padamu Salawat selalu untukmu Nek biasa bahasa Arab kan harus biasa iki bahasa Indonesia Ketika kita mengatakan Ya Nabi salam padamu Ini juga perlu kita artikan Ya Nabi salam Ya Nabi salam Salam ke opo Kok padamu Nah, perlu diangen-angen. Diterangkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam syarahnya kitab Kifayatul Awam, makna salam itu ada dua. Yang pertama, ini justru minoritas minal ulama, salam itu bimakna tahiyah, penghormatan. Jadi kalau kita mengatakan Ya Nabi salam padamu Ya Rasul salam padamu kekasih salam padamu Salawat selalu untukmu Setelah itu kita tunggu. Ya Allah ilahi Rabbi Kami memohon sepenuh hati di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi Allahumma kita mengatakan ya Nabi salam padamu itu maknanya tahiyat penghormatan ya Nabi penghormatan selalu untukmu yang patut dihormati ya Nabi namung jenengan. Maka kenapa kita kalau dijak di, ya Nabi salam alaika kok suruh berdiri? Karena itu menyatukan antara makna salam yang itu adalah penghormatan dengan wujud husnul hayah, tingkah yang terbaik untuk mengungkapkan penghormatan berupa salam ya berdiri. Jadi berdiri ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah itu sebagai wujud mentakmilkan, menyempurnakan makna penghormatan itu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al Imam Abi Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati ketika beliau mensyarahi makna Sallu alayya hai kuntum fa inna salatakum tu'radu alayya au kama qala ma'rudatun alayya Kusolawat kowe dimanapun, dimanapun. Karena solawatmu dilaporkan kepada saya. Saya yakin yang hadir di sini sudah mantep kabeh bahwa solawat kita dilaporkan sama Rasul. Nah, tapi Abi apa ya Abi Bakar bin Muhammad Adim Yati menambahkan, nek kue wes yakin bahwa solawatmu itu no marang kanjeng Nabi, nih mosok sakarepmu dewi. yo ya tingkahmu sing dihati-hati pakaianmu sing apik, tingkahmu sing apik, niatmu sing apik, nggonmu juga ya sing apik, aja nok ya nabi salam ngono ora patut. Nggih, karena dilaporkan. Lalu makna salam yang kedua ini sebagai karena sudah waktunya hampir lima menit lagi. Salam yang menjadi hak yang bagi Rasulullah untuk kita berikan kepada beliau Salam yang kedua bimakna ta'min. Ay ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu li um-, an ummatihi. Yang dinamakan takmin di sini artinya ketika kita mengatakan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika maknanya ya Nabi semoga Allah memberikan keamanan bagimu lah di sini ini mah perlu dipahami. Lho wong Kanjeng Nabi kok mbok jalukno aman, mbok jalukno selamat. Salam kan maknanya selamat. ta. Kok mbok jalukno aman? Aman dari apa? Neraka ora mungkin. Siksa kubur bablas, blas ora ana lah. oh, wae sing bangsa ngene-ngene ora mungkin Rasulullah alami. Kok masih kita mintakan aman? Yang dimaksud dimintakan aman di sini adalah semoga hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah melanda umatnya diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah, yang diamankanku yang dikhawatirkan tadi. Terkait khusus adalah kita yang membaca. Jadi kalau kita mengatakan ya Nabi salam alaik artinya ya Allah Semoga Rasulullah panjenengan aman ke dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah untuk saya. Maka tergantung Anda siapa. Pasti Rasulullah mengkhawatirkan Anda seperti apa. Bagaimanapun Anda. Rangandel, jiji. Mungkin kita termasuk wong fakir. Rasulullah punya kekhawatiran untuk orang fakir. Kadal fakru ayyakuna kufra. Meh-meh wae wong kafir, wong fakir iku kafir. Ayo kang do salat kang alah rasa salat-salatan. Ora kerja ya ora mangan kok. Lah. Iki mlayune teng ngeten iki. Al-masaib idza tarakana tuksil qalb. Musibah niku nek tambah tambah tambah tambah tumpo-tumpo, iku isa-isane nek ora dikuwatirno makane iso dimasalah, masalah ndek musibah kok ayo teko majelis sing apik nemoni para-para dijaluk donga supaya musibah iku ndang ilang sebab napa iki nek numpuk-numpuk atos atine makane nek kena musibah iki ayo ilangno ilangno engko nek numpuk-numpuk atos duit ra nyekel omah kena sumbuk napa kena gunung kelut ah anak mati sapi hilang hilang ra motor motor gondowo eh, kini kene tumpo tumpo tumpo tumpo ini hati ini dari atas. lah ketika wong sing kena musibah uang fakir-fakir ini kok gelem maca salam karo Kanjeng Nabi iku sing no Rasulullah untuk orang itu sejatinya dia mengucapkan salam itu untuk dirinya Ya, ya Allah, muga-muga sing dikuwatirno Kanjeng Nabi kangge kula ya Allah. selamat no ya Allah. Yang nomor dua, kaya mungkin di antara kita. Rasulullah punya kekhawatiran tentang kekayaan. Wallahi kata Rasulullah, mal faqru ahsya alaikum. Walakin ahsya alaikum in tubsata lakum dunya fatanafasu fiha. Demi Allah aku ra kuwatir umatku dadi fakir. Sing tak kuwatiri ku nek sugih kebablasan lali karo pangeran. Ya kaya ngene mau, kotak gathik gathuk, kotak gathik gathuk. Wah, kowe kok sugih, Kang? Aku kok. Lho, iki sing dikuwatirna. Kotak gathik gathuk itu nanti. Mungkin kita tidak fakir, tidak pejabat. Mungkin kita eh apa tidak wong sugih, mungkin pejabat. Kanjeng Nabi ya medeni ngene bab pejabat iki. Mamin abdin istar'ahullahu ra'iyatan walam yakhudha binushih illa redaksi seterusnya nek menawi salah tulung dimentaken illa haramallahu lahu rihatal jannah wong dadi pemimpin kok dadi ora adil ora nemokno dalane sing genah diamanai ora amanah iki besok diharamno Allah mambu swarga swarga ambune we haram aja meneh mlebu nah, nanti nek ana pejabat kok ahli salam marang kanjeng Nabi dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai padha, ustaz padha. Ustaz padha luwih dikuatir Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Nek donya iki ana kekhawatiran Rasulullah yang melebihi kuatirnya Rasulullah kepada dajjal." Siapa? Ulama usu. Ulama usu. Imam Syafi'i mengatakan, "Qassama dhuhrisnani." nisfu alimin wa nisfu tabibin nisfu tabibin nisfu alimin ghayyaral ahkam wa nisfu tabibin qatalal anam kurang semenit Imam Syafi'i mengatakan sing dadekno gegerku matek mikirno wong loro sing somer siji setengah ulama nomor loro setengah tabib nek setengah tabib iki tugasnya gampang Pak kula sirah kula kok ngelu Pak nah gampang ngombeni kalpanak lah mateni wong tugasnya tapi nek ulama sing separo nembe dipotong saja sudah ketok. Ulama, maknya dipotong menjadi ula. Nyokot ngalor ngidul. Jadi ulama udun ya ulama usuk. Kabeh dikuatirkan Rasulullah. Kalau tahu seperti itu, salamlah kepada Rasulullah. Salimu taslima, he manusa, he wong iman, kowe sapa wae. Salamo ring Kanjeng Nabi dengan sebenar-benarnya salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah. Mungkin-mungkin nanti kita hadir di Maulidnya Habib Ali, Maulidnya Habib Anis, Maulidnya Habib Ali yang diselenggarakan kan keluarga besar dan kita hadir di sini pula termasuk orang-orang yang bercita-cita salam kita diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apapun bagaimanapun diri kita semoga diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya lepat nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.